Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ba'd perhatikan baik-baik kitab yang berikutnya. Kita lanjutkan qala al-muallif asbahullah kitab Mukhtasar Al-Fusul fi Siratul Rasul karya Al-Fusulnya karya Al-Imam Abu Fida Ismail bin Umar Ibnu Katsir Al-Mu'arrikh Al-Mufassir rahmatullahi alaih. Kita lihat di situ halaman 87 Halaman 87 perhatikan. Terakhir kita baca kemarin bahwasannya ada di sana kekhususan-kekhususan yang diberikan oleh Rasulullah SAW tapi tidak diberikan oleh nabi-nabi yang lain. Paham ya? Ada beberapa kekhususan yang diberikan hanya kepada Rasulullah tapi nabi yang lain enggak ada. Paham ya? Nabi yang lain enggak diberi. Apa saja? Sekarang kita baca, perhatikan baik-baik kitabnya itu. Naam al-qismul awal, pembagian yang pertama, makhtussa bihi duna ghairihi minal anbiya. Beberapa perkara yang dikhususkan untuk Rasulullah bukan untuk yang lainnya dari kalangan nabi. Jadi ini nanti hanya khusus diberikan kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi yang lain enggak dapat. Nabi yang lain enggak enggak dapat. Kita lihat apa saja. Perhatikan amal qismul awal. Adapun pembagian yang pertama. Fa sahihain. Di dalam sahihain An Jabir bin Abdullah bin Amr ibn Haram Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya qabli." Perhatikan sini. Aku diberi lima perkara yang mana lima perkara ini tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Berarti khusus itu loh. Lima perkara ini diberikan kepada Rasulullah SAW tapi nggak diberikan kepada nabi-nabi sebelum beliau. Apa lima perkara tersebut? Pertama, diperhatikan lima perkara ini ya. Lima pertama, lima perkara yang dikhususkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, nusir nusirtu birru'bi masirat syahrin. Aku diberikan pertolongan oleh Allah taala dengan apa? Dibikinnya rasa takut kepada musuh sebelum berperang dengan jarak sebulan perjalanan. Jadi sebelum berperang, sebelum mulai perang dengan jarak sebulan perjalanan mereka sudah takut duluan, dibikin takut duluan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nabi-nabi sebelumnya tidak dapat ini. Paham ya? Yang diinginkan di sini adalah apa? Bahwasanya ketika mereka ingin berperang eh, melawan suatu kaum, itu mereka kaum tersebut sudah dibikin takut duluan gitu loh. Sebelum apa kaum muslimin hadir dengan sebulan. Dengan jarak sebulan maksudnya. Paham ya? Dengan jarak sebulan sudah dikasih tak, sudah dikasih apa dibikin takut terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini enggak dimiliki oleh nabi-nabi sebelumnya. Faham maksudnya ini? Nah, ini termasuk kekhususan yang pertama. Yang kedua, perhatikan yang kedua, wa ju'ilatul liyal ardu masjidan tahura dan bumi dijadikan untukku sebagai masjid dan suci. Bumi mana saja, hukum asalnya suci. Wal aslu fi miyahin at-taharah wal ardi wa thiyabi wal hijarah ya kan? Hukum asal eh, tanah, air, batu, toharah, suci. Ya kan? Sebagaimana ditegaskan juga eh, oleh oleh al-Imam Sa'di rahmatullahi alaih dalam kitab apa? Al-Qawaidul Fiqhiyah. Wal aslu fi miyahin at-taharah wal ardi wa thiyabi wal ijarah. Batu, tanah, eh, air hukum asalnya suci. Paham? Nah, nah ini termasuk khususan. Kalau nabi-nabi dulu sebelumnya Paham ya? Atau umat-umat sebelumnya dulu, mereka khusus. Kalau sholat harus di tempat tertentu. Nah, kalau kita sekarang, bumi yang ada ini suci semuanya. Antum di sawah misalkan, eh, antum di sawah, jauh dari pemukiman, datang waktu sholat, lah kok nggak ada masjid, jauh dari masjid, wudhu, sholat itu sah. Suci. Paham ya? Hanya saja di sana ada tempat yang diharamkan, nggak boleh antum sholat di situ. Ada tempat yang diharamkan untuk sholat di situ. Apa itu? Nah, barakallahu fi tempat yang diharamkan yang sesuai dengan dalil apa dan apa? Pertama hammam, kamar mandi. Kedua adalah nah barakallahu fikum kandang onta. Marabit nah marabidul nam ibil, kandang onta. Nah, kandang onta sama apa tadi? Kamar mandi nggak boleh antum salat di situ. Selainnya hukum asalnya suci. Paham ya? Kapan saja antum datang waktu sholat kok nggak ada tempat lain sholat di tanah tersebut suci hukum asalnya. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Kecuali dua tempat tadi itu. Kamar mandi dan mandi ini Kandang unta. Nah. Kita lihat sini kekhususan yang ketiga. Atau lanjutannya dulu, fa ayyuma rajulin min ummati adrakatus shalah falyusalli. Maka siapapun orangnya dari kalangan umatku menjumpai waktu sholat, maka hendaknya dia sholat. Maka hendaknya dia sholat. Ini kekhususan yang kedua. Pertama, Karena ulangi lagi, Rasulullah SAW diberi pertolongan dengan apa? Dibikinnya rasa takut musuh-musuhnya sebelum apa? Sebelum berperang dengan jarak sebulan. Sebulan sebelumnya dari rasa takut terlebih dahulu takut mereka. Yang kedua, bumi dijadikan untuk Rasulullah SAW suci dan masjid. Suci maksudnya bagaimana? Tayamum. Kalau antum nggak jumpa air atau nggak mampu menggunakan air apa? Tayamum debu yang suci. Paham ya? Nah, barakallahu fiik seperti itu. Yang ketiga perhatikan wa uhillat li wa uhillat liyal maghanim aghanaim wa lam tuhal li ahadin qabli. Dan dihalalkan untukku ghanimah-ghanimah harta rampasan perang yang tidak dihalalkan untuk seorang pun sebelumku. Karena dulu dulu sebelum sebelum umat Rasulullah SAW kalau ada peperangan dapat harta rampasan perang namanya ghanimah kan itu nggak dibagikan. Dikumpulkan di tanah lapang. Di mana? Dikumpulkan di tanah lapang kemudian datang api dari langit. Datang apa? Api dari langit. Nanti kalau masih ada yang mencuri, belum mengumpulkan, apinya nggak mau makan. Paham ya? Ketika sudah dikumpulkan baru apinya datang sambar dimakan dari api dari langit tadi itu. Itu dulu. Paham ya? Nah, untuk Rasulullah selatan umatnya dihalalkan nah barakallahu fikum nah untuk apa? untuk mengkonsumsi atau mengambil ghanimah harta rampasan perang. Ghanaim jamak dari ghanimah. Ada dua jamak, ghanaim sama ghanim. Kalau aghnam itu jamak dari ghanam, kambing. Bedakan. Paham ya? Kalau aghnam itu jamak dari apa? Ghanamun. Tapi ghanimah jamaknya ghanaim atau maghanim. Mahum? Ini kekhususan yang keberapa? Kekhususan yang ke 6 yang ke e, tiga. Kemudian keempat, wa itu syafaat dan aku diberi syafaat. Syafaat apa ini? Syafaatul udma. Syafaat yang paling besar, syafaat yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lainnya. Itu syafaat al-udma, syafaat yang paling besar itu syafaat untuk apa? Untuk agar Allah telah menyegerakan, mentuntaskan enam e, eh, urusannya orang-orang yang berdiri di padang mahsyar. Pamulum ini? Karena nanti ketika dibangkitkan, barakallahu fi kumpulkan nanti, mereka semuanya berdiri di padang mahsyar, itu keadaannya ngeri sekali. Eh? Keadaannya ngeri sekali, Nah, barakallahu fikum panasnya luar biasa. Panasnya luar biasa, matahari didekatkan dengan jarak satu mil. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Matahari didekatkan jarak satu mil. Satu mil kurang lebih satu kilo setengah. Satu mil kurang lebih berapa? satu kilo setengah panas luar biasa. Nah orang-orang pengen segera dituntaskan gitu loh. Datanglah dari umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad berbondong-bondong minta syafaat. Datang kepada Nabi Adam, datang kepada Nabi Ibrahim, datang kepada Nabi Musa, datang kepada Nabi, kepada Nuh, datang ke, eh, kepada Nabi Isa. Yang terakhir datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi mengatakan lastulaha lastulaha lastulaha. Aku bukan pemiliknya, Aku bukan pemiliknya, aku bukan pemiliknya. Nah, ketika sampai kepada Rasulullah SAW, apa kata Rasulullah? Analaha, analaha, analaha. Mafhum salah bang? Analaha, analaha, analaha. Akulah pemiliknya. Akulah pemiliknya, akulah pemiliknya. Pemilik apa? Asy-syafa'atul uzma. Syafaat yang paling tinggi dan paling besar. Paham ya? Yang semua nabi mereka nyerah. Karena semua, enggak ada yang punya. Nah, ini yang dimaksud dengan kekhususan. Asyafaatul uzma. Syafaat yang paling besar yang diberikan untuk ahli mauqif orang-orang yang berdiri di padang mahsyar yang panasnya luar biasa barakallahu fik hingga mereka apa? Na'am barakallahu fikum ada yang gelisah, ada yang kepanasan sehingga minta agar segera dituntaskan. Yang kelima, wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumi khassah wa bu'itsu ila an-nasi 'ammah. Masyaallah. Ini kekhususan yang kelima. Dahulu Nabi nabi-nabi terdahulu diutus untuk ke diutus kepada kaumnya secara khusus dan aku diutus kepada manusia secara umum. Itu yang ke berapa? Kelima. Jadi utusannya umum menyeluruh seluruh dunia. Kalau dulu sebelum umat Nabi Muhammad SAW, itu kalau ada Nabi diutus kepada umat-umat tertentu, kaum tertentu. Nabi Nuh pada kaumnya, Nabi Saleh pada kaumnya, Nabi Hud pada kaumnya. Nah, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk semua manusia, seluruh dunia, termasuk Indonesia ini juga. Walaupun namanya dulu bukan Indo Indonesia itu. Yang jelas apa? Umum menyeluruh para fiik. Nah, seperti itu. Berarti kesimpulannya ada berapa? Ada lima. anak ulangi, lima ini kekhususan yang diberikan oleh Allah taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi sebelumnya. Pertama, diberikan pertolongan kepada Rasulullah SAW dengan apa? Dibikinnya rasa takut musuh-musuh Allah. Enam sebulan sebelum apa terjadinya peperangan. Sebulan sebelum terjadinya peperangan. Yang kedua, dijadikannya bumi, suci dan sebagai masjid. Jadi kapan saja datang waktu sholat langsung sholat. Itu ya. Yang ketiga, dihalalkannya apa tadi? Ghanimah apa itu ghanimah? Harta rampasan perang. Perang dulu enggak ghanimah itu? Harun. Perang dulu. Kalau tanpa peperangan. Eh, siapa jawabannya? Kalau tanpa peperangan di ultimatum, besok kita akan menyerbu kampung fulan. Akan kita serbu, akan kita bombardir misalkan. Kedengaran kampung si fulan. Wah, ini langsung mereka lari semuanya. Lari terbirit-birit, kotor kasir, hartanya tinggal semuanya. Ditinggal kampung-kampung ada mobilnya Avanza, ada motornya, ada sapinya, ada kerbaunya, ada kambingnya, ada hartanya semua ada di situ. Ditinggal lari. Belum perang ini baru dapat ultimatum ini. Harta itu namanya apa? Harta yang didapatkan oleh kaum muslimin nah kalafikum sebelum apa? tanpa adanya peperangan. Namanya apa harta tersebut barakallahu kalafik Naam. Uh, antum al-akh Alhamdulillah namanya fai'un namanya fai'un ahsan tabarakallah fiik fai'un kalau ghanimatun harta rampasan perang perang dulu menang dapat harta rampasan perang nah, kalau fai ini fai'un ini tanpa peperangan baru mau nyerbu dapat kabar langsung satu kampung kuari semuanya mobilnya tinggal motornya tinggal sapi kerbau onta keledai semua tinggal semuanya hartanya tinggal semuanya paham ya emas-emasnya perak-perak tinggal semuanya akhirnya kaum muslimin masuk kampung tersebut mengambil harta tadi namanya fai satu lagi pertanyaan untuk mengulang dan juga mengingat kembali hayatul ilmi mudzakaratuhu, hidupnya ilmu itu mengulang-ulang. Sekarang kalau harta, harta musuh yang didapatkan karena enam barakallahu fikum adu kekuatan satu lawan satu. Satu lawan satu. Contohnya ada orang kafir perang di ma'rakah di medan peperangan berketamu orang yang berketamu nih Dahsyat sekali ini ya. Peperangan. Ternyata ada yang lari dia. Ada musuh yang lari nyusut dia lari. Masuk ke gang-gang itu. Dikejar sama kaum muslimin. Satu orang muslim ngejar, kejar, kejar, kejar, kejar. Wah, ketemu berhadapan langsung nah barakallahu fikum kelahir itu. Mati orang kafirnya, terbunuh situ. Ternyata apa? ada senjatanya, ada akanya, ada tembaknya, ada pedangnya, ada tombaknya, di kantongnya ada emas satu kilo, Paham ya contohnya. Nah, diambillah orang muslim tadi namanya apa namanya ini? Nah, ini. Antum. Ingat enggak? Ini seputar harta dalam peperangan semua ini. Ghanimah jelas. baik jelas. Nah, ini yang ketiganya apa ini? Apa namanya? Hah? Yang jelas semuanya. Soalnya hadir keliru nanti. Eh, coba antum, ingat enggak antum? Coba antum ingat enggak? Eh, salabun. Salabun. Jadi kalau antum ingat itu berarti ingat salab itu aja cukup. Paham ya? Salabun. Paham ya? Nah, antum mengingat aja. Salabun itu tadi itu harta musuh yang diambil eh, satu lawan satu. Nah, barakallahu fi seperti itu. Kita lihat lagi. Dipahami ya? Nah. Kemudian apa barakallahu fi yang kekhususan yang keempat tadi kita ulang tadi kan? Diberikan syafaat Rasulullah SAW. Syafaat apa namanya tadi? Syafaat apa namanya bang? As-syafaatul udma. Semua nabi menyerah. Lastulaha, lastulaha, lastulaha. Aku enggak punya, aku enggak punya, aku enggak punya. Begitu datang kepada Rasulullah SAW, langsung Rasulullah SAW memuji Allah Taala, langsung beliau sujud, menyebut nama-nama Allah Taala, langsung Allah Taala mengatakan, Ya Muhammad, irfa' ra'sak, sal tu'ta, wa kul yusma' isfa' usafa Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Mintalah kamu akan diberi. Berkatalah kamu akan didengar. Mintalah syafaat kamu akan disyafaat. Masya Allah. Ternyata siapa yang memilikinya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Analaha, analaha, analaha. Akulah pemiliknya. asyafaatul Uthma. Nah, kita lanjutkan. <clears throat> Kemudian apa para kalafik? Kekhususan yang kelima adalah para Rasulullah diutus untuk semua kalangan, semua manusia secara umum. Adapun Nabi sebelumnya diutus kepada kaum tertentu. Faqalu sallallahu alaihi wasallam nusir bi rabbi masir syahrin qil kana hamma bi ghazmi qaumin urhibu minhu qabla an yaqdima alaihim bisyahrin wa lam yakun hadha li ahadin siwa perhatikan itu sambungannya itu perkataan Rasulullah SAW aku ditolong dengan diberikan rasa takut kepada musuh paham ya, ya di, dengan diberikan rasa takut kepada musuh maksudnya musuhnya itu dikasih rasa takut padanya masir atau syahrin dengan jarak sebulan maksudnya apa karena idham hamma bi qaumin dahulu ketika Rasulullah SAW ingin ini benar berkeinginan untuk memerangi suatu kaum urhibu minhu kaum tersebut sudah dibikin rasa takut oleh Allah Taala qabla an yakdim alaihim sebelum Rasulullah datangi mereka di syahrin dengan jarak sebulan jadi sebulan sebelum datang waktu perangan sebulan sebelum Rasulullah menyerbu dan menyerang sudah takut terlebih dahulu musuhnya Masya Allah nah kita lihat ini. Walam yakun hadza li ahadin siwah dan pertolongan seperti ini tidak dimiliki oleh seorang pun selain Rasulullah SAW. Yang kedua, wa amma qauluhu wa ju'ilatil ardu masjidan tahura. Ada ucapan Rasulullah SAW dan telah dijadikan bumi untukku sebagai masjid dan juga suci untuk bersuci. Fa makna dzalik hadis hadits alladzi rawahu Imam Ahmad fi musnad. Maknanya adalah sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya inna man kana qablana kanu la yusalluna fi masakinihim. Sesungguhnya orang-orang sebelum kami kata Rasulullah SAW dahulu mereka tidak sholat di tempat-tempat mereka, tidak sholat di rumah-rumah mereka. Wa inna man kanu yusalluna fi kana'isihim. Hanya saja mereka dahulu mereka sholat di gereja-gereja mereka, di tempat-tempat ibadah mereka. Nah, kalau Rasulullah SAW dan umatnya dikasih apa? Dikasih kekhususan yaitu apa? Nah barakallahu fikum dijadikan bumi ini suci dan apa? masjid. Jadi kapan saja anda jumpai waktu sholat kok nggak ada masjid, nggak ada musola misalkan, sholat itu sah pada asalnya. Kecuali di dua tempat itu, kandang unta dan apa ini? Kamar mandi. Nah barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya barakallahu fiik wa qalu tahur wa Ya, ini bihi tayamum. Maksud tahuran ini apa maksudnya suci ini? Maksudnya tayamum bersuci dengan cara tayamum Sudah kita lewati. Hukum asal bersuci itu dengan apa? Air. Boleh digantikan dengan debu yang suci. Paham ya? Debu tanah yang suci. Kalau terpenuhi dua syarat. Syarat pertama apa? Ketika tidak ada air. Syarat kedua apa? Ketika nggak mampu menggunakan air. Air melimpah banyak. Tapi dia nggak mampu menggunakan karena sakit. Boleh tayamum. Tayamum itu tata caranya itu nggak panjang lebar. Cuman antum cukup perhatikan Nah, cukup menepukkan kedua telapak antum, eh, kedua telapak tangan antum ke tanah yang berdebu tadi itu. Gitu. Kemudian kalau terlalu tebal debunya digini gini kan. Biar dia turun atau ditiup. Paham ya? Setelah itu nanti nggak perlu begini, nggak perlu. Itu keliru. Cukup gini. Ya selesai. Ini pun nggak perlu juga, telinga nggak perlu. Paham ya? Cukup tadi itu. lima tangan dulu, baru wajah, boleh wajah dulu, tangan. Itu dua-duanya boleh. Paham ya? Itu namanya tayamum. Nah, karena waktu itu ada salah satu sahabat. Nah, barakallahu fikum ada salah satu sahabat, siapa sahabat yang waktu itu ketika mengira tayamum itu gulung-gulung ke tanah, siapa itu sahabatnya namanya? Abdurrahman Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir anhu waktu itu mengira tayamum itu gulung-gulung ke tanah, gulung-gulung itu. Kemudian setelah ketahuan Rasulullah SAW, akhirnya apa? Dijelaskan, nah barakallahu fikum bahwasanya apa? Tayamum itu seperti itu. Nah, inna anta antadriba biyadaika hakata. Cukup sebenarnya bagimu untuk memukulkan kedua telapak tanganmu seperti ini. Paham ya? Itu namanya tayamum. Itu namanya apa? Tayamum. Jadi kalau tayamum barakallahu fi tata caranya tidak berubah-ubah, cuman itu hanya tata caranya. Paham ya? Caranya teman itu saja barakallahu fi. Allah musta'an. Kita lihat lagi di sini. Ditanya tayamum disyariatkan pada dua keadaan. Pertama, ketika tidak ada air. Kedua, ketika tidak mampu menggunakan air. Paham ya? Tertata kondisikan ya. Nah, barakallahu fikum fokus. Ya, nah. Kita lihat di sini. Barakallahu fikum Fa ya lam yakun fi ummatin qablana. Karena sesungguhnya tayamum ini enggak ada pada umat sebelum kita. Wa inna ma syuri'a lahu sallallahu ummatih. Hanya saja disyariatkan tayamum untuk Rasulullah SAW dan umatnya tausiatan wa rahmatan wa takhfifan sebagai bentuk tausiah keluasan wa rahmah kasih sayang wa takhfifan dan keringanan. Ringan. Paham ya? Nah, barakallahu antum sakit, enggak mampu menggunakan air tayamum. Tapi tayamum harus debu yang suci yang kering ya. Kalau debu basah nggak boleh. Kalau debu basah berarti ada air kan? Paham ya? Jadi kalau antum nggak mampu menggunakan air boleh tayamum. Kalau nggak ada air boleh tayamum. Paham ya? Caranya sudah kami sebutkan tadi itu. Berikutnya perhatikan baik-baik. Wa qalu sallallahu uhillat liyal ghanaim. Dan perkataan Rasulullah SAW dihalalkan bagi ghanaim, ghanimah harta rampasan perang. Fakana man qablahu idza ghanimu syai'an akhraju minhu kisman fawada'uhu nahiyatan. Perhatikan situ. Maka dahulu orang-orang sebelumnya apabila mereka dapat ghanimah, eh, mendapatkan ghanimah, mereka mengeluarkan bagiannya tersebut kemudian mereka letakkan di nahiyah. Nahiyah itu semacam tanah lapang. Eh, diletakkan di tanah lapang ya, barakallahu fikum di tempat yang luas. Fatang silunarun minas sama nam fatuhrikuhu. Kemudian turunlah api dari langit kemudian menyambar dan membakarnya, memakannya, melahapnya. Paham ya? Itu dulu. Nah, jadi dulu sebutkan kisahnya dalam riwayat salih itu ya, hadisnya didukilkan sana. Jadi dulu kalau ada orang mencuri, mencuri ghanimah itu ketahuan. Ketahuannya di mana ketahuannya? Apinya enggak mau makan. Paham ya? Apinya tidak mau memakan sampai benar mereka itu semua jujur, ditaruh diletakkan di tanah lapang barulah api datang menyambarnya, membakarnya. Kalau apinya masih belum mau menyambar, masih belum membakar, berarti ada yang mencuri. Itu dulu. Nah, umat Rasulullah SAW dikasih kekhususan apa? Dihalalkan untuk mengkonsumsi atau mendapatkan atau mengambil ghanimah. Naam. Sambil dikit lagi, wa qauluhu sallallahu wa syafa'ah dan aku diberi syafaat yuridu bidzalika salawatullah salamu alaihi al maqam al mahmud dan aku diberi syafaat. Yang diinginkan dengan itu adalah apa? Kedudukan yang terpuji. Tempat yang terpuji. Alladhi yaghbituhu bihi awalun wal akhirun. Yang orang-orang terdahulu dan orang-orang belakangan merasa iri dengannya. Yaitu apa? Eh, yang diinginkan sini apa maksudnya? asyafatul udma. Kita lihat. Wal maqamul ladzi yarghabu ilaihi al-khalqu kulluhum liyashfa' lahum Dan kedudukan yang tinggi yang mulia tersebut yang semua makhluk itu senang pengen mendapatkannya semuanya agar apa agar Rasulullah SAW memberikan syafaat untuk mereka meminta syafaat untuk mereka kepada Rabb mereka lihat sila ini penting nih garis ini tujuannya nih lihat sila bainahum menyurihahum min maqamil mahsyar tujuannya apa syafaat tersebut agar segera memutuskan menyelesaikan urusan di antara mereka dan agar segera mereka apa? dibikin istirahat dari apa? dari tempat mahsyar daripada mahsyar tersebut karena ngeri kepada mahsyar. Dalam kondisi telanjang, tanpa alas kaki, sendiri-sendiri, kemudian tanpa berkhitan, kan itu. Kemudian apa? Panasnya luar biasa. Pengen segera dituntaskan. Wahia asyafa'atul udma. Ini. Antum perlu garis itu ya. Yaitu asyafa'atul udma. Syafa'ah yang paling tinggi yang paling agung, paling besar, allati yahidu anha ul azmi. Yang mana ul azmi pun mereka semuanya tidak mendapatkannya kecuali siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Lima khassahu Allah bihi minal fadl wat tashrif. Dikarenakan apa? Sesuatu yang Allah khususkan. Naam. Untuk mendapatkannya berupa apa keutamaan dan juga kemuliaan yaitu Rasulullah SAW. Paham ya? Ulul azmi. Naam. Kita lihat sini, fayadhabu. Kemudian Rasulullah SAW pun pergi. Nah, ini yang berikutnya lagi, kekhususan berikutnya lagi. Fayuqaqi'u babal jannah, ke, Apa yuqaqi'? Mengetuk-ketuk pintu surga. Diketuk-ketuk pintu surga. Yuqaqi' qaqa'a, yukak ke, Yuqaqi'. Naam. Fayadhabu kemudian Rasulullah pergi, fayuqaqi'u babal jannah kemudian mengetuk-ngetuk pintu surga fayaqulul khazin penjaga surga pun mengatakan man anta siapa kamu fayaqulu muhammad Rasulullah menjawab muhammad fayaqul bika umirtu la aftahu li ahadin qablak masyaallah ternyata yang diserahkan pintu yang diserahkan kunci surga juga Rasulullah ternyata masyaallah Rasulullah mengetuk-ngetuk pintunya kemudian apa nah penjaga surga mengatakan siapa kamu kata Rasulullah SAW Muhammad katanya Kemudian apa kata penjaga surga? Hanya kepadamu lah aku diperintahkan dan aku tidak membukakan seorang pun sebelummu. Rasulullah SAW yang membukakan pintu surga. Tanya, ya? Malaikat penjaga surga tadi itu dikasih izin untuk memberikan kuncinya kepada Rasulullah SAW. Dari kalangan Nabi dan Rasul, yang pertama kali masuk surga siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Dari kalangan umat-umat yang ada, yang pertama kali masuk surga adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam nahnul akhiruna sabiquna yaumal qiyamah. Kita ini orang-orang belakangan tapi nanti di hari kiamat yang paling depan. Masya Allah, keutamaannya luar biasa ya. Naam. Kita ambil dikit lagi. Fahadihi khususiyatun aidha. Laisat illa lahu minal bashar kafah. Ini juga termasuk kekhususan juga. Yang bukakan pintu surga tadi itu Paham ya? Yang tidak dimiliki kecuali hanya Rasulullah SAW dari kalangan manusia. Enggak ada yang yang punya. Seluruhnya enggak ada. Fayadkhulul jannah fayashfa' ila Allah taala kemudian Rasulullah masuk surga dan berikan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala fi dzalik. Tentang apa? Orang-orang yang masuk surga. Kama ja'a fil hadis sahih, kama ja'a fil hadis as-sihah sebagaimana datang dalam hadis-hadis yang sahih. Wa hadhihi syafa'atul ula allati yukhtassu biha duna ghairi min ar-rusul. Ini syafaat yang pertama yang apa? Yang dikhususkan dengannya nah barakallahu fikum nam yang tidak dikhususkan kepada nabi-nabi atau rasul yang lainnya. Ini syafaat yang pertama. Asyafaat apa tadi? Asyafaatul udma. Yang lainnya enggak dapat. Ada syafaat mengentaskan pelaku dosa besar di neraka itu umum sifatnya nanti. Nah barakallahu fikum seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dunya wal akhirah. Alhamdulillah rabbil alamin.